Di antaranya barakallahu fikum ialah kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan taklim rutin kita online untuk wilayah Tegal yang biasa kita adakan setiap bulannya di Jumat pertama kali ini Kamis malam Jumat dikarenakan yang memungkinkan adalah pada malam hari ini barakallahu fikum semoga bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya dengan tema-tema yang lain yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. <clears throat> Ikhwanabitina azakumullah tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah istiqomah tetap terjaga walau pandemi melanda. Tema ini barakallahu fikum tema yang sangat penting <clears throat> untuk diulang-ulang disampaikan kepada kaum muslimin secara umum kepada salafin secara khusus dikarenakan memang kondisi eh, kehidupan mereka di era sekarang ini kaum muslimin terus salafiyin <clears throat> banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam ujian era ini adalah era akhir zaman di dalamnya banyak fitnah, syahwat, syubuhat. Era ini adalah era akhir zaman yang padanya ada fasadu zamani, fasadu ahli zaman, kerusakan-kerusakan orang-orang yang ada di zaman ini. Ragam kejelekan, ragam keburukan dengan ragam jenisnya, dengan ragam bentuknya tersebar di mana-mana di tempat kita dan tempat-tempat yang lain di penjuru dunia ini. Era di mana banyak perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf di mana-mana. <clears throat> dan ragam ujian yang lain. <clears throat> Termasuk di dalamnya adalah sudah hampir dua tahun ini, hampir dua tahun ini kalau eh, kaum muslimin secara khusus dan umat manusia seluruh dunia secara umum diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sebuah wabah, sebuah pandemi COVID-19 <clears throat> dengan ragam uh, modelnya. Ini semuanya warahmatullahi fikum satu sisi merupakan takdir dari Allah Azza wa Jal, syai'un qadarahullah, kita imani, kita ridha, dengan segala ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Di sisi yang lain ini juga merupakan situasi-situasi yang sulit dan rumit yang dihadapi oleh umat manusia terutama oleh kaum muslim pada umumnya, pada, pada khususnya. Dalam situasi-situasi yang seperti ini barakallahu fikum sangat penting untuk diangkat tema-tema tentang keisi komahan dikarenakan ujiannya berat. <clears throat> yang dihadapi cukup berat. Secara realita banyak orang yang terpelanting. Banyak orang yang nggak yang nggak sabar. Banyak orang yang tidak tegar. Banyak orang yang tidak mampu kokoh. Banyak orang yang tidak mampu istiqomah. Semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. <clears throat> Namun dengan asbab. Asbabnya dikadang kondisi yang ada. Maka tema ini barakallahu fikum tema yang sangat penting. Ditambah lagi manusia ini lemah. Hati-hati mereka di antara jemarinya Allah Azza wa Jalla. Dan asbab yang lain yang masing-masing kita tahu pentingnya tema ini barakallahu fikum keistiqomahan, keteguhan, ketegaran dalam semua situasi, dan semua semua kondisi, terutama dalam kondisi-kondisi yang mencekam, yang genting, ujian berat, ujian besar, semacam pandemi seperti sekarang ini para kelompok. Dalam ajaran Islam, tiap-tiap muslim dan muslimah dan juga untuk semua umat manusia tanpa terkecuali dan juga jin. Mereka semua difardukan, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, iman dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan semua sifatnya, beriman dengan syariatnya, beribadah kepada Allah dengan bimbingan syariatnya, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW di atas sunnah. Hikmah diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah ini harus dengan bimbingan syariat, bimbingan sunnah. Sesuai dengan kehendak Allah, yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan adat istiadat, ataupun yang lainnya. Ala syariatillah. Ala syariatillah. <clears throat> Ini kewajiban semua pihak. Ikhwanabitina azakumullah. Juga dalam pandangan Islam, barakallahu fikum. Beriman kepada Allah al Iman, billah dengan sebenar-benar iman. Dan ubudiyatu lillah. Beribadah kepada Allah dengan hakul ubudiyah. Dituntut untuk adanya keistiqomahan. <clears throat> Tidak hanya semata-mata kita beriman. Tapi beriman dengan benar, lalu istiqomah di atasnya. Tidak semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus beribadah dengan sunnah, dengan bimbingan sunnah, dengan hakul ibadah. Lalu isi koma di atasnya. Dua perkara yang sangat penting. Dan itu merupakan inti Islam. Iman kepada Allah dengan semua ketentuan-ketentuannya. Ibadah kepada Allah dengan semua aturan-aturannya. Lalu isi koma di atasnya. disebutkan dalam sebuah hadis <clears throat> dalam Sahih Muslim dari Abu Amr ada yang mengatakan Abu Murrah Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridhai beliau beliau mengatakan Qultu ya Rasulullah Qul li fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan ghairak Saya katakan wahai Rasulullah SAW, ucapkan kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan, dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Satu kata. Tidak perlu bertanya kepada siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qul katakanlah amantu billah Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Rawahu Muslim. Itu Islam Islam itu muaranya pada al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin pada pembahasan babul istiqamah ketika menjelaskan tentang riwayat ini belum menyatakan bahwasanya yang dimaukan dengan aman tu billah aku beriman kepada Allah bukan semata-mata ucapan lesan. Bukan semata-mata ucapan lesan. Tetapi yang dimaukan ialah qaulul qalbi wal lisani ma'aidan wal amal bil arkan. Harus ada ucapan hati, juga ucapan lesan, dan juga ada amalan dengan anggota badan. Intinya adalah iman yang sahih. Yashmulul imana wujudillah azza wa jal wa bi birububiyatihi wa bi biuluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi ahkamihi wa bi akhbarihi. Kata beliau rahimahullah meliputi iman dengan wujudnya Allah Azza wa Jal. Iman dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyah Allah, dengan asma dan sifatnya Allah. Beriman dengan hukum-hukum Allah dan berita-berita Allah Azza wa Jal. Wa kulli ma ya'ti min qibalihi Azza wa Jal. Dan beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah Azza wa Jal. Kemudian faida aman tabidalik fastaqim ala dinillah. Ini perkara kedua. Apabila kamu sudah beriman dengan itu semuanya, maka istiqomahlah kamu di atas agama Allah. Wala tahid anhu, kamu jangan menyimpang dari agama Allah. La yaminan wala shimala. Jangan menyimpang ke arah kanan, jangan pula menyimpang ke arah kiri. La tuqassir, kamu jangan kurang dalam mengerjakan agama Allah. la tazid, dan kamu jangan menambah-nambahinya. Beliau menyatakan dari hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya al-istiqamah la takunu illa ba'dal iman. Istiqamah itu tidak akan mungkin terjadi melainkan setelah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah alal iman. Barakallahu fikum. Sehingga ada dua poin. Perintah beriman dan perintah istiqamah di atas keimanan. Ikhwan fillah azakumullah. Istiqamah dimaknakan oleh para ulama dengan luzumu ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzumu ta'atillah. Demikian dinukil oleh Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin menukil ucapannya para ulama. Luzumu ta'atillah. senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk dalam semua sisi-sisi agama, semua sisi-sisi kehidupan kita, dalam semua kondisi yang kita alami. Istiqamah itu ialah luzumu ta'atillah. Senantiasa kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan al-istiqamatu hiya ay yathbutal insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala kama amara Allah wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jalla Kata beliau, isi koma itu ialah seseorang kokoh sabat di atas syariat Allah Azza wa Jal seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan didahului oleh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala Ini lebih detail belum menjelaskannya. Isi koma itu adalah sabatun ala syariah. Tegar, kokoh, di atas bimbingan syariat Allah Azza wa Harus ala syariah. Dan yang kedua, istiqomahnya itu, sabatnya, keteguhannya harus sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Bukan dengan hawa nafsunya. Bukan dengan akal pikirannya. Bukan dengan kebiasaan lingkungannya. Bukan yang lain-lainnya. Tapi isi qamah dia, sahabat dia, di atas sunnah, di atas syariah, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Dan pondasinya keikhlasan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fastaqim kama umirta." Surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim, maka hedalah engkau wahai Nabi istiqamah kama umirta." Sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Dua itu situ, istiqamah dengan makna as-sabat ala syariah dan yang kedua perkara penting yang terkait dengan istiqamah adalah istiqamahnya seperti perintahnya Allah Azza wa Jal. Seperti yang di Perintahkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ketentuan yang sangat penting. Orang itu dinyatakan koma atau tidak, barometernya syariat. Barometernya sesuai dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. azakumullah. Istiqomah juga mengharuskan seseorang itu berada di atas sifat keadilan, sifat pertengahan antara ifrat dan tafriq, antara taksir dan hulu. Syekh Ibnu juga menjelaskan dalam syarah Riyadhus Salihin telah membawakan beberapa menjelaskan beberapa ayat yang menerangkan tentang keistiqomahan. Beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala ahammiyatil istiqamati ala dinillah. Dan pada ini semua ada dalil yang menunjukkan pentingnya keistiqomahan di atas agama Allah bi ayyakunal insanu thabitan la yazidu wa la yanqus wa la yubaddilu wa la yughayyir yaitu seorang insan sabit kokoh tegar tidak menambah tidak mengurangi tidak mengganti tidak merubah syariat itu keisi komahan keistiqomahan. Fa'amma man ghala fi dinillahi au jafa anhu au baddala فإنه لم يكن مستقيما على شريعة الله عز وجل Adapun seseorang yang hulu, yang melampaui batas pada agama Allah, atau yang kaku daripadanya, kurang daripadanya, atau dia mengganti atau dia merubah, maka dia bukan orang istiqamah di atas syaratnya Allah Azza wa Jal. Belum menegaskan wal istiqamatu la laha minal i'tidali fi kulli syait. hatta yakunal insanu mustaqiman ala syariatillahi azza wa jal. Maka istiqomah itu harus harus ada padanya sikap i'tidal, sikap pertengahan dalam segala sesuatu Hingga seorang insan itu dinyatakan istiqamah di atas syariatnya Allah Azza wa Jal. Wasatiyah. La ifrat wa la tafrid. La hulu wa la jafa. La nuqsan wa la ziyadah. La taghir wa la tabdil. Betul-betul dia menetapi ketaatan kepada Allah. Kokoh tegar di atas syariatnya Allah Azza wa Jal dan semua itu dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bil kitab was sunnah. Islam ini ada batas-batasnya. Sunnah ada batas-batasnya. Syariat ada batas-batasnya dalam segala sesuatu. Dalam semua perkara. Isi Istiqamah ketika Anda di atas hududu syara. Batas-batas syariat. Kokoh di atasnya. Ketika Anda melampauinya, namanya hulu. Ketika Anda kurang daripadanya, namanya jasa atau taksir. Dan itu bukan keistiqomahan. Maka sekali lagi, dengan pengertian ini, dengan pemahaman ini, isi koma itu masuk dalam semua sisi. Kita harus isi koma di atas akidah. isi koma di atas manhaj yang benar. isi koma di atas ibadah, di atas sunnah. isi koma di atas dakwah sunnah, da'watus salafiyah. koma di atas uh, eh, ahkamus isi koma di atas akhlak yang mulia, muamalah yang bagus. Itu secara umum dan istiqomah secara detail pada masing-masing ucapan kita, amaliyah kita, etikotnya kita. Istiqomah ketika sholat, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berdoa, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam talabul ilmi, istiqomah dalam uh, beramal soleh, bersedekah dan yang lain-lainnya. Dalam masing-masing poin amaliyah-amaliyah tadi diminta untuk sesuai dengan syariat dan dituntut untuk tegar kokoh isi koma di atasnya. Dan ini sangat susah. Karena manusia lemah. Manusia banyak jahilnya. Namun barakallahu fikum dalam Islam, isi koma itu ala hasabil istita'ah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fattaqullaha mastata'tum. Juga dengan hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda qaribu wasaddidu Qaribu hendaklah kamu berupaya maksimal untuk mendekati sesuai dengan yang diperintahkan kepada kalian. Wasadidu dan hendaklah kamu berupaya menepati kebenaran. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah supaya amal kamu sesuai dengan al-haq. Al-hadith. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya di dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan hadzal hadis yadullu ala annal istiqamata ala hasabil istita'ah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita kata beliau bahwa istiqamah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Sabda Rasul qaribu wasaddidu. Fal insan ma'murun ayyuqarib wa yusaddid biqadri ma yastati' maka seorang insan diperintahkan untuk yuqarib bersungguh-sungguh supaya mendekati dekat dekat dengan apa yang diperintahkan kepada dia dan bersungguh-sungguh untuk supaya amalan dia sesuai dengan al-haq dengan sunnah dengan batas dan kadar kemampuan dia masing-masing. Ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya barakallahu fikum. Namun itu semua harus diupayakan ya khanafitina azakumullah. koma ini khanafitina azakumullah lebih ditekankan lagi. Lebih dituntut dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam situasi-situasi tertentu. Maknanya isi koma dalam semua keadaan. isi koma dalam semua amal, ucapan, i'tiqad dalam semua kondisi. Tapi lebih ditekankan lagi, lebih dituntut lagi untuk isi koma dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah indal fitan. Ketika di masa-masa fitnah atau ketika ada fitnah yang melanda fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah anak, fitnah istri, fitnah penguasa yang zalim, fitnah ragam pemahaman yang menyimpang, dan segala macamnya yang adalah fitan. Lebih dituntut untuk itu. Dituntut untuk istiqamah ala sunnah, istiqamah ala syariah. Tetap kokoh tidak bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri. Bagaimanapun fitnah itu melanda dengan dahsyatnya, tetap kokoh di atas Alkitab Sunnah dengan bimbingan dengan pemahaman salaful ummah kokoh istiqomah ala syariah. Dikarenakan pada umumnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu banyak pihak yang terhempas oleh fitnah. Sehingga dituntut lebih untuk istiqomah. Supaya dia kokoh di atas syariah. Tetap di atas syariah. Tidak e, bergeser atau terpelanting dengan ragam-ragam fitnah yang ada. Di antara caranya ya menjalankan asbab an-najah minal fitan. Sebab-sebab selamat dari ragam fitnah. Barakallahu fikum yang disebutkan semalam oleh Syekh Abdullah bin Sufyan Zafiri hafizahullah tabaraka wa taala ada enam atau tujuh poin yang disebutkan oleh beliau supaya selamat dari fitnah-fitnah yang ada itu upaya istiqamah al sunnah al syariah bihadil asbab termasuk bil kitab wa sunnah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah kemudian luzum manhaj salaf menetapi manhaj salaf barakallahu fikum kemudian luzumul ulama gharzul ulama menetapi ya, para ulama kita, bimbingan-bimbingan para ulama kita, kemudian luzum, barakallahu fikum. <clears throat> At-taqwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian luzumul Quran, menetapi Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Luzumul du'a, fi ikhlas, wa khudul qalb, menetapi e, doa dengan penuh keikhlasan dan menghadirkan hati, kemudian luzumul ilm wa talabul ilm, menetapi ilmu dan senantiasa talabul ilmi syar'i. Tujuh poin yang belum sebutkan dalam muhadharah yang semalam, jazakallahu khair atas semuanya yang belum sampaikan barakallahu fikum. Itu adalah isi istiqamah indal fitan. Dengan cara menjalankan asbab, sabab, sabab yang bisa menyelamatkan dari semua fitnah lebih dituntut, lebih dituntut. Barakallah itu. Juga ikhwan fillah azakumullah. Istiqamah juga dituntut indal masaib syadaid. Juga dituntut ketika terjadi musibah-musibah yang besar, kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang mencekam, yang menimpa seseorang, atau yang menimpa lapisan masyarakat, atau bahkan yang menimpa bangsa, sebuah negara. Namanya al-masaibul kubra, al-kibar, atau asyadaid. Hal-hal yang genting. Entah bentuknya bencana, atau bentuknya penyakit, bentuknya wabah, atau yang lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Seorang muslim dituntut lebih untuk istiqomah ala syariah, istiqomah ala sunnah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun pandemi melanda, walaupun wabah melanda, walaupun kondisinya sempit, kondisinya tidak eh, bebas bergerak, walaupun kondisi ekonominya menurun dan hal-hal yang lain yang itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jal, musibah dari Allah Azza wa Jal. Mukmin terutama seorang sunni salafi harus tetap istiqamah ala syariah indal waba ketika ada wabah yang mendera. Tidak berubah, tidak bergeser. Manhajnya dijaga tetap di atas manhaj salaf. Akidahnya dijaga, keimanan dijaga. Dengan akidah salaf, iman yang sahih, terutama terkait dengan al-imanu bil qadar. Lebih menguatkan keimanan dengan takdir kepada Allah Azza wa Jal. Dia yakini semua musibah ini, semua bala ini, wabah ini, pandemi ini. Syai'un qadarahullah. Ini musibah dari Allah Azza wa Jal bagi kaum muslimin. Mungkin juga sebagai iqaf hukuman bagi sebagian pihak. Dia kuatkan imannya dia kuatkan akidahnya. Terutama al-imanu bil qadar. Tidak bergeser, tidak berubah. Al-hirs wal iqbal al-ibadah. Sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kondisi yang belum normal. Dalam kondisi serba darurat. Tetap dia jaga semangat ibadahnya. Dia jaga semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah semangat diiringi dengan prokes-prokes yang diarahkan pemerintah dan penguasa kita. Di antara ibadah yang lebih dia fokuskan ialah at-taubat wal istighfar. Memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan ini semuanya tidak lepas dari dosa hamba, dari dosa kita, dari dosa masyarakat. Maka harus inabah kembali kepada Allah, harus taubat kepada Allah atas semua dosa, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa. Juga doa lucu Allah, bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, memasrahkan menyerahkan semua kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, minta kemudahan semuanya kepada Allah. Namanya azul wal inkisar amam Allah. Merendahkan diri, mematahkan patah hatinya di hadapan Allah Azza Ini termasuk hikmah besar di balik musibah dan bala untuk kaum mukminin. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam risalah risalah kecil usul nafi'ah uh, eh, indal bala'ul musibah. Beliau mengatakan musibah dan balak yang menimpa kaum mukminin. Di balik itu ada hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmahnya ialah supaya kaum muslimin ini lebih fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, lebih tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal, bisa lebih merendahkan dirinya, patah di hadapan Allah Azza wa Jal menunjukkan ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah Tabaraka wa taala. Tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah dalam dakwahnya dengan yang dia mampu. Di sebagian tempat yang memungkinkan KBM tatap muka, tatap muka. Yang nggak memungkinkan dengan online, dengan online. Yang biasa daurah, daurah di berbagai macam daerah tetap muka nggak memungkinkan dengan cara online. Dakwah terus berjalan, barakallahu fikum. Walaupun wabah mendela melanda. Talabul ilmi syar'i terus berjalan, barakallahu fikum. Tafakuh fitin terus berlanjut, barakallahu fikum. Walaupun wabah melanda. Tidak berubah. Istiqamah ala talabil ilmi, istiqamah ala tafakuh fiddin, istiqamah ala da'wati ilallah. Dengan cara-cara yang memungkinkan untuk di, di, diupayakan di sana. Fattakullaha masatu'atum barakallahu fikum. <clears throat> Nah, tetap istiqamah di atas semua bimbingan syariah walaupun wabah itu melanda. Tetap ya tetap dengan mematuhi prokes yang diarahkan dari pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Tetap tidak ada perubahan para kaum muslimin, tidak ada perubahan kepada salafiyin di saat pandemi melanda. Justru perubahannya lebih bagus, lebih baik dari sisi uh, barakallahu fikum uh, ubudiahnya. Semakin bagus penghambaannya, semakin besar kesungguh-sungguhannya. Barakallahu fikum. Semakin tebal iman dia kepada takdirnya Allah taala. Maka jangan sampai adanya pandemi seperti ini justru sebagian kita malah futur. Tidak punya semangat beribadah, tidak punya semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk perkara kebaikan, tidak punya semangat untuk ta'awun al-firi wa taqwa, tidak ada semangat untuk berdakwah, tidak ada semangat untuk tarbiyah, tidak ada semangat untuk labul ilmi, tidak ada semangat untuk tafakufidin, tapi ngoyo semangat untuk mengais rezeki. Ya silakan sih, cuma jangan sampai melupakan semuanya tadi. Jangan sampai. Ini semua adalah syai'un qaddarahullah dan dituntut untuk istiqamah di atas syariah seperti yang dibimbingkan dalam eh, eh, eh, agama sunnah walaupun pandemi itu melanda barakallahu fikum. Ikhwan dan juga yang poin-poin yang lain adanya as-sabat harus istiqamah dan kokoh ketika dalam front jihad fisabilillah Barakallahu fikum. Dan juga yang lain-lainnya dalam kondisi syadaid, kondisi-kondisi yang cukup genting yang melalui seseorang atau sebagian pihak lebih dituntut untuk bisa istiqamah. Ikhwan azakumullah yang tidak kalah penting dari semua tadi adalah bagaimana caranya, bagaimana upayanya, bagaimana usaha kita supaya terjaga keistiqomahan tadi. Nah, sebuah tuntutan, sebuah keharusan, sebuah kelaziman seorang muslim istiqomah dalam semua keadaan. Pertanyaannya, terus bagaimana caranya supaya bisa supaya bisa istiqomah selalu? Ada banyak cara barakallahu fikum. Asbab, upaya-upaya, usaha-usaha, wasilah-wasilah untuk bisa senantiasa istiqomah di atas sunnah, di atas syariah. Barakallahu fikum. Dalam semua situasi, ketua, kecuali eh, terutama di saat-saat yang genting atau yang mencekam. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah luzumul Quran. Al-iqbalu al Quran. Menetapi Al-Quran. Fokus kepada Al-Quranul Karim. Kamu baca tilawatul Quran dengan tadabbur. Ima kamu baca dari awal sampai akhir hatam diulangi lagi. Ima kamu menghafal Al-Quran. Tadaburi Al-Quran. Al-Quran ini barakallahu fikum adalah upaya wasilah yang paling agung yang paling bagus untuk atas bid mengokohkan hati, mengokohkan iman, membuat orang istiqomah. Allah mengatakan dalam firman-Nya <clears throat> disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32 dan 33 Allah mengatakan dalam firman-Nya وقال الذين كفروا لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادك ورتلناه تَرْتِيلًا dan mereka orang-orang yang kafir pernah menyatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ini Al-Quran sekaligus saja. Gelondongan saja. Kenapa kok diturunkan sedikit demi sedikit? Beberapa ayat atau surat dalam kurun sampai 23 tahun masa kenabian beliau. Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami teguhkan dengan itu, dengan Quran ini, hatimu wahai Nabi wasallam Warattalnahu tartila. Dan kami baca Quran dengan tartil, dengan sebenar-benar tartil. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Al-Qur'an masdar litasbit. Al-Qur'an itu sumber untuk mengokohkan iman, mengokohkan hati, menguatkan iman, menguatkan hati, sumber keistiqomahan. Membaca Al-Quran itu menumbuhkan rasa iman, kuatnya iman. Al-Quranul Karim itu mensucikan jiwa. Al-Quranul Karim itu mendekatkan hamba kepada Rohnya kepada Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan tadabur itu menambah rasa iman, menambah rasa kekokohan dalam jiwa. Al-Quranul Karim obat untuk hati. Obat penyakit fisik bahkan. Sumber segala-galanya. Hayatul qulub, kehidupan hati itu pada Al-Quranul Karim. Maka di masa-masa pandemi seperti sekarang ini di mana mayoritas aktivitas kita di rumah itu yang sangat dianjurkan oleh pemerintah kita lebih sering di rumah. Ketika kalau kondisinya sangat mendesak baru dia keluar rumah. Dimanfaatkan betul untuk tilawatul Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabur Dari mulai awal sampai akhir. Hatam, ulang lagi, hatam, ulang lagi. Demikian seterusnya. Atau menghafalnya. Akan dirasakan ketenangan jiwa, keteneraman hati. Ah, kokoh-kokohan jiwa, hati ini semakin kuat, jiwa semakin kuat, semakin bersih. Barakallahu Dengan Al-Qur'anul Karim. <clears throat> Yang kedua adalah dengan cara tadabbur qasasil anbiya'i wal mursalin. Mentadaburi kisah-kisah para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. pada kisah mereka itu banyak pelajaran penting, banyak ibrohnya. Nah, pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana tabahnya mereka, bagaimana sabarnya mereka, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana tawakalnya mereka, bagaimana rasa yakin mereka, bagaimana keisikomahan mereka, sabarnya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Dan banyak buku yang membahas sirah Nabawi, sirah al-anbiya wal mursalin. Banyak buku tentang sirah ya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-120 menegaskan Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan masing-masing dari nabi-nabi di atas kami kisahkan kepada engkau wahai nabi sebagian berita-berita rasul-rasul tadi manusabbitu bihi fuadak sesuatu yang dengan itu kami teguhkan hatimu wahai nabi sallallahu Rasul diberi peneguhan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara dikisahkan kepada beliau kisah-kisah nabi nabi sebelum beliau supaya beliau mencontoh mereka, meneladani mereka, mengambil ibrah dari mereka. Apalagi untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Sehingga baca sirah. Dan itu ringan. Karena membaca sirah. Dan pilih buku-buku para ulama kita yang ma'rufin terkait dengan sirah para ambi wal muslimin dan juga sirah nabawiyah. Juga jangan lupa sirahnya para ulama, sirahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, sirahnya para imatul huda. Membaca sejarah mereka itu ada ilmu yang hidup. Bukan ilmu teori, ilmu hidup, ilmu terapan langsung. Barakallahu itu <clears throat> Naam. Mesti ada ibrah untuk ulil albab, orang yang berakal barakulah fikum. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum. Di antara upaya kita untuk bisa istiqamah terutama di masa pandemi dan masa-masa yang yang yang genting yang mencekam masa-masa fitnah dan semisalnya ialah al-iltifatu hawla al-anasir al-muthbitah kita senantiasa mengitari berada di sekitar unsur-unsur yang mengokohkan kita, yang meneguhkan kita. Ikhwanabiddin Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya, dengan rahmahnya menjadikan orang-orang di sekitar kita sebagai sabab terbukanya kebaikan untuk masyarakat sebagai sabab tertutupnya kejelekan dari masyarakat. Orang-orang tertentu yang Allah pilih. Dan bukan dalam hadis dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan lil khairi." maghaliq al Sesungguhnya ada dari kalangan umat manusia beberapa pihak. Mereka itu adalah kunci-kunci untuk kebaikan. Kunci-kunci membuka pintu kebaikan. Dan yang menutup pintu kejelekan. Fakunu mafatiha lil khairi maghaliqa al Jadilah kamu sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan mengunci pintu kejelekan. Wala takunu maghaliqa lil khairi mafatihal syarr. Dan kamu jangan menjadi orang-orang yang mengunci perkara kebaikan, membuka pintu kejelekan. Ada seperti itu. Mereka ini khonantina azakumullah adalah para ulama ar rabaniyun <clears throat> Para ulama sunnah, ulama salaf salafiyin arabaniyin yang masyhur dengan keisiqomahannya dengan sunnahnya yang masyhur dengan ketekuhannya ala sunnah para ulama usunnah sunnah para mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai peneguh umat ini taufik minallahi hidayah minallah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Wabil Al-Wabil Sayyib menjelaskan tentang posisi gurunya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sosok yang bisa meneguhkan hati beliau dan teman-temannya ketika gundah-gulana. Di Al-Wabilus Sayyib di halaman ke-97. Ibn Qayyim rahimahullah men men mengisahkan tentang keadaan diri beliau dan teman-temannya. Beliau mengatakan wa kunna idza stadda bin al-khauf Wasaat minal dhunun. Wabaqat al ardu. Atainahu. Kami dahulu. Ini sekelas Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, boleh orang kayak kita orang ini. Kami dahulu apabila kami merasakan rasa takut yang sangat sudah mulai muncul suudon suudon buruk-buruk sangka pada kami dan bumi sempit bagi kita orang ini sudah sempit gunda gulana, galau, dan segala macamnya. Atainahu. <clears throat> Kami biasa mendatangi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Belum mengatakan fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu. Tidaklah itu, tidaklah ia, melainkan kami hanya semata-mata melihat beliau. Ibnu Taimiyah, kami mendengarkan kalam beliau, wajangan beliau, ucapannya beliau. Fayadhabu dhalika kulluhu anna. Semua yang kita rasakan tadi hilang dari kita. Rasa takut yang mendera hilang. Su'udon, su'udon yang berkelebat, yang berkeliaran hilang. Bumi yang sempit jadi lapang. Semata-mata melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan mendengarkan kalam beliau. وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة dan berbalik berubah menjadi insyirah dada kami jadi lapang flong Wakuwatan, hati kami semakin kuat wayakinan semakin bertambah keyakinan kita waktu makninatan, dan semakin tentram jiwa kita tenang kita Ini semuanya minallah. Taufik minallah azza wa Maka dalam kondisi-kondisi pandemi sekarang ini. Ketika kita mungkin tertimpa gundah gulana. Eh, kesepitan, galau dan segala macam. Sudah nggak bisa berpikir. Sudah mulai banyak pikiran-pikiran negatif yang berkelebat dan segala macamnya. Datanglah kepada para ulama datanglah kepada ahlul ilmi, datanglah kepada orang-orang yang punya ilmu para duat, para mudarisin, para asatiza yang dikenal eh, koko ala sunnah, ziarah ke sana, bincang-bincang dengan mereka, sharing dengan mereka, minta wajangan-wajangan dari mereka. Itu menerapkan hati. kelas itu. <clears throat> Apalagi dulu sekelas di Ibnu Taimiyah rahimahullah. <clears throat> Kita aja uh, yang di Indonesia ini belum pernah yang yang belum pernah ke uh, Mamlaka Arabia Saudi begitu diinformasikan sekian tahun yang lalu Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizullah datang ke Indonesia. Wih, siapa ya kita rasanya kemarin? Wah, berbunga-bunga berbahagia kita puas, kepengen ketemu beliau. Ketemu di Indonesia melihat beliau, masya Allah, bertemu dengan beliau, langsung lihat beliau, mendengarkan muhadharahnya beliau, durusnya beliau, itu bertambah iman kita, bertambah semangat kita, bertambah semua yang ada pada kita. Ya mana? Itu yang dirasakan oleh salafi ketika itu. Luar biasa. Apalagi saat itu langsung ziarah ke rumahnya beliau. Ziarah ke rumahnya Syekh bin Hadi. Ziarah ke rumahnya ke Syekh Bukhari. Dan juga Pak Masai Sunnah yang lainnya. Ketemu langsung dengan beliau. Sering ngobrol sama beliau. Minum teh di rumahnya beliau. Tapi pasti ada ilmiahnya kalau para ulama itu mesti. Nah, itu beda. Hati kamu tuh lain. Kamu tuh semakin kuat, semakin kokoh, semakin tenang, semakin lapang, semakin slong. Begitu. Itu namanya mafatih lil khair. Pihak-pihak yang memang Allah takdir kalau jadikan mereka sebagai sebab, sebagai kunci-kunci yang membuka perkara kebaikan. Namanya unsur yang mengokohkan orang lain. Itu para ulama. Barakallahu fikum. Di antaranya pula ikhwanatina fillah azakumullah adalah para ikhwah. Para ikhwah-ikhwah kita salafiyin. Teman-teman kita dari kalangan sunnah wal jamaah salafiyin. Yang dikenal bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya. Bagus muamalahnya ya, bergaul dengan mereka, berada di sekitar mereka, bertahu bersama dengan mereka, interaksi dengan mereka. Itu membuat kokoh rasa iman. Kalau kamu bersendirian, jauh dari para ikhwah, jauh dari lingkungan-lingkungan salafiyin, keresah hatimu. Keresah hati kamu. Tapi ketika bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka, sharing dengan mereka, sharing ta'awun bersama dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka. Hati itu kuat. Dan mereka-mereka ini warahmatullahi fikum di kalangan para ulama una, di kalangan uh, eh, salafun saleh lebih berharga dibandingkan dengan anggota keluarga sendiri. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau pernah menyatakan ikhwanuna haula yang ditunjuk adalah ikhwa-ikhwa di hadis Ahlu sunnah. Ikhwanuna haula aghla min ahalina. Teman-teman kita itu, itu lebih mahal. Lebih berharga bagi kami dibandingkan dengan keluarga kami. Dikarenakan kata beliau ikhwanuna, teman-teman kami ini selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Sementara ahaluna, keluarga kita pada umumnya sering mengingatkan kita urusan dunia. Umumnya seperti itu. Kalau keluarga kan biasanya gitu. Mas, berasnya habis. Mas, eh, uang belanja. Mas, masa opo. Ya apa enggak? Mas, eh, beli gula. Mas, beli teh. Mas, beli bawang. Mas, itu kan dunia ya bisa dirubah menjadi perkara positif yang ber, berpahala ketika diniatkan untuk ngurusi keluarga. Tapi perbincangannya kan perbincangan adalah umur duniawiyah gitu. Tapi kalau para ikhwah-ikhwah kita, terutama para ikhwah harus sunnah salafiyin, perbincangannya taklim, informasi taklim, informasi ta'awun, al wa taqwa, informasi masya Allah, ada yang sakit kita bantu, ada yang membutuhkan kita kita bantu. Oh, ada kajian di sana, ada muhabar di sana, ada training di sana. Perbincangan di antara mereka pada umumnya terkait dengan perkara-perkara sifatnya agama. Itu ikhwah yang hayir, jangan cari ikhwah yang duniawi, ya bodoh nanti. Dan itu adalah sunnah salafiyin pada umumnya para keluarga. Itu juga mengokohkan. Namanya un, al-unsur al-musbit. Gitu. Termasuk unsur-unsur yang membuat kita dikokoh. Nah, sehingga supaya barakallahu fikum kita ini istiqomah, selalu istiqomah dan terjaga keistiqomahan kita terutama di masa-masa pandemi jangan menjauh dari salafiyin. Suka dan duka bersama dengan salafiyin. Talabul ilm, tafakufitin, di tengah-tengah mereka, kepada mereka, dari mereka. Muamalah, berinteraksi, sharing dengan mereka. Nah, dikarenakan mereka adalah sebaik-baik ikhwah para fikum. Dan seringkalinya para ikhwah yang tayyibin, yang khairin, terutama yang dikenal bagus secara akhlakiahnya, muamalahnya, orang yang bagus akidah, manhat dan ibadahnya, kokoh orangnya, itu tidak pernah bakhil dari wasiat, dari nasihat. Seringkalinya ngasih ujangan-ujangan, ngasih masukan-masukan, ngasih penguat-penguat. Paling gak memberikan support-support, doa-doa untuk menyupport kita masing-masing. Dan itu juga termasuk poin berikutnya untuk bisa, e, bisa isi koma. Wasiat dari orang soleh. Walaupun orang soleh ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan dai, ikhwah biasa. Tapi dia orang yang ma'ruf dengan kesolehan dan e, takwa dia kepada Allah Azza wa Terkadang wasiat yang dia sampaikan mengena dalam hati. Satu kalimat yang dia sampaikan betul-betul meraksud dalam jiwa kita bikin kita plong dengan taufik dari Allah Azza wa Ini pula yang di barakallahu fikum dirasakan, dialami oleh al-Imam al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnah Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pada ayamul mihnah ketika beliau dibawa menuju kepada Al-Ma'mun. Beliau di kerangkeng dengan besi, dengan kerangkeng-kerangkeng besi, diancam dengan ancaman-ancaman yang sangat keras. Dari tempat beliau dibawa kau kepada Al-Ma'mun. Di sana didapati dalam sejarah hidupnya beliau <clears throat> dan dinukil oleh para ulama. Banyak pihak-pihak yang kemudian memberikan masukan kepada beliau. Seseorang dia bukan termasuk ulama kibar. Dia bukan termasuk imam aimah kibar di masa itu. Seseorang, soleh. Karena beliau nggak tahu siapa dia. Tapi ngasih masukan, ngasih wasiat, ngasih ujangan. Yang justru dengan kata-kata ini, bikin beliau semakin kokoh dan tegar. Menghadapi fitnah yang ada. Allahul Musta'an. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bukunya Asyar. Dari Abu Ja'far al lambari rahimahullah. Katanya Abu Ja'far ketika Imam Ahmad ibn Hamr rahimahullah diseret dibawa kepada Al-Ma'mun. Aku diberitahu tentang kabar tersebut. Maka saya pun menyeberangi sungai Furat saya menjumpai beliau. Ketika itu beliau duduk di sebuah tempat. Saya menyampaikan salam kepada beliau. Dan saya memberikan sebuah kalimat katanya Abu Ja'far al-Ambari. Fakultu saya katakan ya hada. Antal yauma ra'sun nas. Antal yauma ra'sun Wan nasu yaktaduna bika. Ya hada, engkau hari ini tokoh. Kepala semua umat manusia sekarang ini menjadikan kamu sebagai kuduah kamu, parutan kamu. Fawallahi la in ajabta ila khalqil Qur'an la yujibanna khalqun. Wa illam tujib la yamtadi'anna khalqun minan nasi kathir. Sungguh demi Allah kalau kamu mengijabai, memenuhi permintaan mereka, para jahmiyah, untuk mengatakan Al-Qad makhluk, maka sungguh-sungguh banyak orang akan mengijabai itu semua. Ikuti kamu. Dan bilang kau tidak mengijabai mereka, sungguh-sungguh akan banyak sekali orang-orang yang akan enggan. Dan juga, juga tidak mau mengijabai permintaan mereka. Wa ma'ahada. Di samping ini semuanya. Fa'inna rojul illam yaktulka fa'inna katamut. Orang ini, ini al-ma'mun. Kalau dia tidak membunuh kamu, ingatlah, kamu juga bakal mati. Labudda minal maut. Pasti kamu bakal mati juga. Fattaqillaha wa la tujib. Ittakillah. Fattakwala kamu kepada Tuhan dan kamu jangan dijatai. Mendengarkan ucapan ini dari seseorang yang jauh di bawah level Imam Ahmad. Beliau menangis. Beliau menangis mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Ya baca Ja'far, a'id, a'id. Ulangi lagi ya Abu Ja'far, ulangi lagi kata-kata kamu tadi. Saya ulangi lagi. Lalu nangis lagi mengatakan Masya Allah, Masya Allah. A'id, a'id. Ulangi lagi, ulangi lagi. Membuat beliau semakin kuat untuk itu. Rela disiksa, rela dianiaya, rela untuk mempertahankan prinsip ini. Tegar, kokoh, istiqomah dalam kondisi-kondisi yang sangat mencekam mempertaruhkan nyawa. Wasiatnya orang soleh. Disebutkan juga dalam Al-Bidayah wa Nihaya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ada seorang Arabi ada Arab pedalaman, Arab Arab Arab Badui. Arabi ya kan. Kelasnya orang awam lah. Juga menyampaikan sebuah kalimat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya hada. Inna kawafidun nas fala takun syu'man alaihim. Ya hada, wahai orang ini. Sesungguhnya kamu ini delegasinya masyarakat. Jangan kamu jadi syu'um atas mereka. Jadi jadi biang jelek atas mereka. Wa inna karasun nasil yaum. Sesungguhnya engkau tokohnya umat pada hari ini. Fa'iyaka antujibahum ila ma yad'unaka ilaih. Hati-hati kamu, kamu jangan mengijabahi mereka pada apa yang mereka seru kamu kepadanya. Fayujibu. Sebab nanti semua masyarakat yang ada juga akan ikut mengijabahi pula. Fatahmila auzarahum yaumul qiyamah. Maka kamu nanti akan memikul dosa mereka sampai hari kiamat nanti. Wa in kunta tuhibbullah fasbir ala ma anta fi. Kalau kamu mencintai Allah ya hada. Kalau kamu mencintai Allah sabarlah. Bersabarlah atas apa yang kamu ada sekarang ini. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannati an tuqtal. Sesungguhnya tidak ada pemisah antara kamu dengan surga kecuali kamu dibunuh. Kamu terbunuh, mati, selesai. Surga tempatnya kamu. Karena kamu ala sunnah. A'rabi yang mengatakan demikian. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kana kalamuhu mimma qawiya azmi ala ma ana fihi min al-imtina' dhalika alladhi yad'unani ilaihi. Kata Imam Ahmad, sungguh ucapan orang Arabi ini termasuk ucapan yang menguatkan azamku untuk bertahan pada prinsipku ini. Aku enggan tidak akan mengijabai apa yang mereka inginkan dari aku, yang mereka serukan aku kepadanya. Jadi kuat, jadi kokoh, jadi tabah. Wasiat Arabi, orang soleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan masami'tu kalimatan mundu waqa'tu fi hadal amri akwa min kalimati a'rabiyyin kallamani biha fi rahmati tuqin. Aku belum pernah mendengarkan sebuah kalimat semenjak aku merasakan fitnah ini. Yang lebih kuat dibanding ucapan seorang Arabi yang menyampaikan kalimat itu kepada aku di sebuah tempat namanya Rahmatu Tukin. Sebuah tempat antara Riyadh dengan Baghdad. Di pinggiran sungai Furat. Dia mengatakan, Qala ya Ahmad. Ya Ahmad. Iyabtulka al-haqqu mutashahida. Wa in ishta ishta hamida. Ya Ahmad. Kalau memang dia membunuh kamu. Maka kamunya mati syahid. Kalau kamu hidup. Kamu hidup mulia. Jangan engkau berpegang pada prinsip ini. Faqawwa qalbi kata beliau. Maka itu yang menguatkan hati. Jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa sombong dan tinggi hati dengan mengatakan ente siapa. Wong awam menasihati kita orang sudah ustaz. Maha kata ikhwah. Salafun salih, mutawadhi. Sangat tawadhu dan sangat sangat mendengarkan wejangan-wejangan hatta dari orang yang yang jauh levelnya di bawah mereka. Ketika kalimat-kalimat itu sangat uh, bagus, sangat baik, wasiat yang saleh, yang bagus, yang membuat kita semakin kuat. Kadangkala loh mungkin, mungkin tetangga kita ngerti siapa kita, ngerti kita menghadapi uh, ujian, anak kita sakit, saudara kita sakit, atau orang tua kita sakit, kita lagi betul-betul uh, ngurusi mereka dengan sepenuh perhatian kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mungkin tetangga kita sebelah ngomong. Sabar Pak, mugi-mugi eh apa jenenge bahasa ini, Mugi-mugi angsal pahala. Sabar Pak nggih gitu. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, dengan sabar insyaallah eh, eh, dapat pahala. Doa mohon Pak kalau Allah Azza wa Jalla mugi-mugi dijabai ngerti nggih. Kadang orang umum itu. Yang bayangan kita ini orang nggak pernah salim loh orang kayak gini nih. Nah pernah dia hadir di halakwa ilmu Kata mungkin nggak jamaah juga kalau lagi sholat. Tapi ketika itu dia menguatkan kita. Sabar pak, yang sabar, yang tawakal ini ujian. Takdirnya Allah Azza Dengan sabar dapat pahala insya Allah. Yang sabar pak Angge, yang sabar. Banyak doa kepada Allah. Semoga diijabahi doanya makbul. Semoga putra jenengan di eh, diberi kesembuhan. Semoga saudara jenengan, istri jenengan, bapak jenengan, ibu jenengan. Itu menguatkan. Bagus itu. Jadi iya, Pak, terima kasih semuanya segala macam. Mengokohkan. Itu namanya berada di sekitar unsur-unsur yang mengokohkan. Masya Allah, jamnya ini. Nah di antara unsurnya pasti banyak lagi ya. Nah, halakoh-halakoh ilmu majalisul ilmi. Itu unsur yang mengokon kita, menguatkan kita. Siraman rohani kita dapatkan ayat, ahadith, ketemu dengan para ikhwah atau dengan streaming seperti sekarang seperti sekarang ini. wah kata. Mendekatlah kepada unsur-unsur yang menguatkan hati kita. Sehingga isi koma selalu dalam semua keadaan. Pandemi, luar pandemi. Kondisi yang menegangkan atau kondisi yang menyenangkan. Istiqamah ala sunnah ala syariah. Seperti yang diperintahkan dalam sunnah barakallahu fikum dalam semua keadaan dan tentu dengan banyak berdoa kepada Allah azza wajalla semoga Allah azza wajalla memberikan keistiqomahan kepada kita Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik amin ya rabbal alamin ini yang bisa disampaikan barakallahu fikum semoga bisa bermanfaat